mulai dari orang-orang yang meninggalkan sholat meninggalkan zakat, kemudian pemakan harta-harta riba. Pada malam hari ini ada beberapa bentuk perbuatan-perbuatan maksiat yang pelakunya pun diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam azab. Yang pertama yaitu tentang keadaan para pelaku zina. Kaum muslimin rahimakumullah. Zina adalah merupakan salah satu perbuatan keji yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zina adalah merupakan salah satu perbuatan jahat yang pelakunya diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang sangat pedih. Atau yang pelakunya akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang sangat pedih. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berpesan, jangankan berbuat zina, mendekatinya saja Allah Subhanahu wa taala sudah larang. Di dalam surat Al-Isra Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Dan janganlah kalian mendekati perbuatan zina dan janganlah kalian mendekati zina karena sungguhnya zina tersebut adalah merupakan perbuatan keji dan sejahat-jahat jalan dan sejelek-jelek jalan kehidupan. Allah Subhanahu wa taala melarang kaum muslimin untuk mendekati perbuatan zina atau mendekati perbuatan-perbuatan yang dapat menghantarkan kepada perbuatan zina tersebut seperti berhalwat antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram karena Tidaklah ada khalwat antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram melainkan yang ketiganya di sana ada setan. Atau juga melakukan tabarrud berdandan bersolek bagi kaum wanita menampakkan bahagian-bahagian yang membuat kaum laki-laki terfitnah. Ia juga merupakan salah satu penyebab terjadinya perbuatan-perbuatan zina. Jangankan tabarut atau menampakkan bahagian-bahagian yang dapat mengundang fitnah dari wanita-wanita yang sehat atau waras terkadang dari wanita-wanita yang tidak waras pun ketika kelihatan mafatin al-mar'ah tempat tin, tempat yang mengundang fitnah tidak mustahil perbuatan zina dilakukan oleh orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Betapa banyak kita mendengar berita seorang wanita gila diperkosa oleh segerombolan laki-laki. Apalagi kalau seandainya yang melakukan tabarruk tersebut bertolek di depan laki-laki yang bukan mahram sehingga mengundang fitnah. Apalagi kalau seandainya yang melakukan itu adalah wanita-wanita yang sehat. Maka tentu saja ini akan mengundang perbuatan keji yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Segala macam bentuk wasilah sebab pengantar yang dapat menjerumuskan kepada perbuatan zina Allah Subhanahu wa taala haramkan. Dia termasuk di dalam kategori ayat yang telah kita bacakan tadi wala taqrabuz zina dan janganlah kamu mendekati perbuatan zina. Kau muslimin rahimakumullah. Seberapa berat azab siksaan yang dirasakan oleh pelaku-pelaku zina. Berikut saya ingin mengajak kita semua untuk mendengarkan kelanjutan hadis yang diriwayatkan oleh Samurah bin Jundub dalam kisah mimpi Rasulullah SAW atau tentang kisah mimpi Rasulullah SAW yang telah kita bacakan pada minggu lalu. Dia adalah merupakan sebuah hadis yang panjang bercerita tentang mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mimpi anbiya hak. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Fa'ataina ala nislit tanur." Lalu kami sampai di sebuah tempat seperti bejana yang di atasnya kecil kemudian semakin ke bawah dia semakin membesar jadi seperti kendi kalau seandainya kita bawakan ilustrasikan mungkin seperti kendi قال kata Samurah wa ahsibu annahu yaqul fa idza fi wa Kemudian dengan saya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu mengatakan di dalam tempat tersebut terdengar suara pekikan, teriakan, Qal fattala'na fi Lalu kami melihat ke dalam tempat tersebut yaitu bejana yang permukaannya kecil kemudian semakin ke bawah semakin membesar dan di bawahnya dinyalakan api api neraka Qal fattala'na fi lalu kami lihatlah ke dalam tempat tersebut. Fa idza fihi rijalun wa nisa'un Kiranya di dalamnya ada laki-laki, kaum laki-laki dan wanita yang tengah tidak berpakaian. Wa idahum ya'tihim lahabun min asfala minhum. Fa idza atahum dzalikal lahab Dan tiba-tiba datang dari bagian bawah mereka jilatan api, lidah api yang berkobar-kobar dan ah, setiap kali lidah api tersebut menyentuh mereka mereka pun bersuara berteriak kata Samurah bin Jundub وجاء في تفسيره أنهم wal والزواني di dalam penjelasannya disebutkan bahwasanya mereka yang tengah disiksa itu adalah para pelaku zina dari kaum laki-laki dan wanita. Kaum muslimin rahimakumullah. Betapa dahsyatnya, betapa pedihnya siksaan yang dirasakan oleh pelaku-pelaku zina. Mereka disiksa di dalam tempat yang sedemikian tertutup sehingga tentunya suasana kepanasan apalagi panasnya api neraka akan terasa oleh mereka Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah berkomentar tentang hadis yang dilakukan oleh Samurah bin Jundub tadi munasabatul ura lahum listihqaqim ayyubdahu Kenapa mereka disiksa dalam keadaan telanjang? Tidak berpakaian karena mereka adalah orang-orang yang berhak untuk dihinakan dengan cara yang demikian. Karena orang-orang yang tidak berpakaian mereka adalah orang-orang yang terhinakan, hina. Lianna adatahum ayastatiru fil khalwah fa'uqibu fil hazak. Wal hikmah fi ityanil azab min tahtihim kaunu jinayatihim min a'da'ihim at-tufla. Adapun hikmah kenapa siksaan tersebut muncul dari bahagian bawah itu kenapa mereka disiksa dengan jilatan api bakaran api yang bersumber atau berasal dari bahagian bawah mereka karena salah satu penyebab dosa mereka tersebut adalah anggota tubuh mereka yang berada di bahagian bawah itu kemaluan mereka tidak kuasa atau tidak punya keinginan untuk menjaga kemaluan mereka tersebut sehingga Allah Subhanahu wa taala hinakan mereka dengan azab yang sangat pedih Kaum muslimin rahimakumullah betapa dahsyatnya azab yang dirasakan oleh para pelaku-pelaku zina baik dari kaum laki-laki ataupun wanita. Akan tapi sungguh disayangkan betapa banyak pula kaum muslimin yang masih tetap melakukan perbuatan-perbuatan zina, perbuatan-perbuatan yang hina ini, apapun alasan mereka. Bagi sebahagian wanita-wanita pelacur Mereka beralasan karena himpitan atau kesulitan hidup yang tengah mereka derita atau mereka rasakan atau sulitnya untuk mendapatkan nafkah dan alasan-alasan yang lain. Tetapi seperti yang kita katakan, apapun alasannya ia adalah merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan haram untuk dilakukan oleh siapapun dari kaum muslimin. Kenapa kita katakan ini? Karena ada sebahagian orang yang berupaya untuk membela mencari-carikan alasan untuk para pelaku-pelaku zina -pelaku Termasuk di antaranya para pelacur dengan alasan-alasan seperti yang kita sebutkan tadi. Yang namanya zina, wahai kaum muslimin, dia adalah merupakan perbuatan yang keji dan pelakunya pantas untuk dihina karena Allah Subhanahu wa taala dengan adab seperti yang telah kita sebutkan tadi. Pelaku maksiat yang lain yang diceritakan oleh pengarang kitab keadaan mereka setelah kematian yaitu al muqtabi wan namamin para pelaku-pelaku riba dan adu domba riba dan adu domba adalah merupakan salah satu sebab kenapa terputusnya hubungan silaturahim antara seorang mukmin dengan mukmin yang lain. Ribah dan namimah adalah merupakan salah satu penyebab hilangnya kasih sayang di antara sesama kaum muslimin. Yang padahal Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kita untuk menjaga hal-hal tersebut, untuk menjaga silaturahim, untuk menjaga hubungan keharmonisan antara seorang muslim dengan muslim yang lain. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan di dalam beberapa hadisnya menceritakan betapa pentingnya persatuan di antara kaum muslimin bahwasanya kaum muslimin seperti sebuah jasad. Apabila yang satu merasakan sakit, maka yang lain pun turut merasakan sakit yang diderita oleh anggota tubuh yang lain. Di dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpamakan seorang mukmin seperti sebuah bangunan, saling kokoh mengokohkan antara satu dan yang lain. Silaturahim, rahmah, kasih sayang, keharmonisan di antara sesama kaum muslimin tersebut akan hilang, akan lenyap dengan ribah dan nanimah di antaranya. Adu domba dan saling cerita menceritakan aib antara satu dan yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadisnya tentang ghibah atadruna mal ghibah bertanya kepada para sahabat tahukah kalian wahai para sahabat apakah yang dimaksud dengan ghibah mereka ketika itu menjawab Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang maha tahu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa ribah adalah zikruka akhaka bima Kamu menceritakan tentang saudaramu apa-apa yang dia tidak sukai. Kamu bercerita tentang saudaramu apa-apa yang dia tidak inginkan, tidak sukai. Para sahabat ketika itu bertanya, Bagaimana halnya kalau seandainya apa yang kami ceritakan itu benar ya Rasulullah? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau seandainya apa yang engkau sebutkan tersebut memang ada pada saudaramu, apa yang kamu ceritakan itu memang ada pada saudaramu, fakadir tatah, berarti kamu telah menghibahnya. Itulah yang dimaksud dengan riba. Kalau seandainya apa yang kamu ceritakan itu tidak benar, fakat bahasa berarti kamu telah menuduhnya. Jadi riba adalah menceritakan tentang sesuatu yang tidak disukai oleh saudara kita. Meskipun apa yang disebutkan itu adalah benar dan itulah hakikat riba. Karena kalau utamanya apa yang disebutkan itu tidak benar, maka berarti ia adalah merupakan sebuah tuduhan tudingan yang juga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kaum muslimin rahimakumullah. Apa atau bagaimana keadaan para pelaku-pelaku ghibah setelah kematian? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Beliau bercerita, mar Nabi sallallahu alaihi wasallam bihaitin min syaitanil Madinah atau Makkah. فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat di sebuah perkampungan tempat di Mekah atau Madinah. Lalu di Mekah atau Madinah. Ini cerita dari Abdullah bin Abbas menunjukkan keraguan-keraguan dari beliau apakah pastinya di Mekah atau di Madinah. Yang jelas cerita ini adalah hak benar. Hanya saja beliau ragu ketika itu apakah tempatnya di Madinah atau Mekah. Ini menunjukkan kehati-hatian Abdullah bin Abbas juga di dalam meriwayatkan hadis. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan suara dari dua orang yang tengah diadab di dalam kuburannya. Faqala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir." Mereka tengah diadab dan keduanya tengah diadab bukan karena dosa besar. Sebagian para ulama menjelaskan bukan karena dosa besar menurut anggapan mereka padahal dia adalah merupakan dosa besar. Sumakal bala kana ahaduhuma la yastatiru min bawlih wa kana al-akhar yamshi bin namimah disebutkan salah satu sebab atau sebab kenapa mereka diazab di dalam kuburannya yang pertama la yastatiru min baulih tidak menutup diri ketika membuang air kecil tidak menutup diri atau berlindung mencari tempat tempat yang terlindung dari pandangan manusia ketika buang hajat. Di dalam riwayat lain disebutkan layak tidak bersuci setelah buang air kecil. Betapa banyak ketika kita melihat kaum muslimin saudara-saudara kita baik mereka yang tahu ataupun tidak yang melakukan perbuatan dosa yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bersuci setelah buang air kecil atau tidak mencari tempat untuk berlindung ketika ingin buang hajat adalah merupakan salah satu perbuatan yang biasa dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Salah satu sebabnya karena ketidaktahuan mereka dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kemudian akibat tidak adanya orang-orang yang mengajari mereka atau membiasakan mereka untuk melakukan sunnah alistinza bersuci telah buang air kecil atau mencari tempat berlindung ketika buang air kecil di masa-masa kecil mereka. Lihatlah anak-anak kecil, anak-anak kita dari kaum muslimin yang dengan seenaknya saja kadang-kadang buang hajat atau buang air kecil di tempat-tempat keramaian. Tanpa ada keinginan dari sebahagian orang tua untuk menegur atau mengajari mereka bagaimana adab-adab untuk buang hajat, buang air kecil. Di parit, di tepi jalan, di tempat-tempat umum, dengan mudahnya mereka melakukan perbuatan-perbuatan tersebut yang padahal dia adalah salah satu sebab Kenapa seorang muslim diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kubur? Innauma yu'adzaban. Sungguhnya kedua penghuni kubur ini tengah diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang satunya tidak bersuci setelah buang air kecil. Dalam riwayat lain disebutkan tidak mencari tempat berlindung sehingga auratnya kelihatan oleh orang-orang lain ketika buang air kecil. Wa kana dan ini yang menjadi pokok pembahasan kita dalam Masalah ini wakanal ahar yamsi bin namimah. Adapun yang lain suka mengadu domba. Allah Subhanahu wa taala adab mereka. Allah Subhanahu wa taala siksa mereka di dalam tempat yang sangat kecil tersebut, yaitu kuburan. Bagaimana tersiksanya mereka? Bagaimana pedihnya penderitaan yang mereka rasakan akibat perbuatan-perbuatan yang mereka anggap dosa-dosa kecil di masa-masa hidupnya. Maka sebagai seorang muslim sudah semestinya lah bagi kita untuk mengingatkan, mengajari, memberitahukan sunnah Alistiza dan alistinza ini. Yaitu mencari tempat berlindung atau bersuci setelah buang air kecil kepada saudara-saudara kita kaum muslimin. Dan sudah semestinya lah bagi kita sebagai orang tua untuk mengajari anak-anak kita bagaimana mereka di dalam membuang hajat. Bagaimana mereka ketika buang air kecil, kita ajari mereka agar mereka mencari tempat-tempat berlindung. Sehingga tertutup dari pandangan manusia. Kita ajari mereka agar mau bersuci. Cebok setelah buang hajat. Karena dia adalah merupakan salah satu ajaran Nabi kita yang mulia Muhammad SAW. Karena dia adalah merupakan salah satu bentuk ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu berisi. Riba adapun tentang riba di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita Lama urija bi marartu biqaumin lahum azfarun min nuhas. Tatkala aku dimi'rajkan naik ke atas langit dalam peristiwa Isra dan Mi'rajnya. Marartu biqaumin laum aghbar min muhad. Terlewat di suatu kaum yang mereka memiliki kuku dari tembaga. Yahmusuna wujuhahum wa sudurahum. Mereka menggaruk-garuk wajah mereka dengan kuku yang terbuat dari tembaga tersebut. Begitu pula dada mereka. Mereka garuk-garuk sehingga sobek, koyak. Fakultu man haulai ya Jibril. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapa mereka wahai Jibril? Al humul ladina ya'kuluna luhuman nas. Mereka adalah orang-orang yang memakan daging-daging manusia. Dan itulah yang dimaksud dengan riba. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang riba, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Ketika melarang untuk berbuat riba, Allah Subhanahu wa taala katakan apakah ingin Apakah ada di antara kalian yang ingin untuk memakan daging saudaranya yang telah menjadi bangkai? Tentu seluruh kalian pacari tidak menyukainya, membencinya. Haulai alladzina ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim. Mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia yaitu yang berbuat ghibah, yang suka menceritakan keburukan-keburukan orang lain. Wa yaqa'una fi dan melecehkan kehormatan-kehormatan mereka. Kau muslimin rahimakumullah. Bercerita tentang aib atau sesuatu yang tidak disukai dari saudara-saudara kita kaum muslimin adalah merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Baik mereka adalah orang-orang awam dari kaum muslimin, saudara-saudara kita dari kaum muslimin, apalagi kalau seandainya mereka adalah ulama, orang-orang yang berilmu, maka tentunya ghibah bercerita tentang aib mereka lebih dimurkai lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka yang sebagian para ulama mengingatkan memberikan peringatan bahwasanya menceritakan aib atau melecehkan, menghinakan pada melecehkan kehormatan para ulama adalah merupakan salah satu dosa yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan mereka mengatakan berhati-hatilah wahai kaum muslimin, wahai kalian kaum muslimin Sungguhnya daging-daging para ulama masmumah beracun. Jangan sampai kalian jamah. Jangan sampai kalian lukai para ulama. Akan tapi satu hal yang sangat kita sayangkan. Ada sebahagian kaum muslimin yang begitu mudah tanpa ada penyesalan kadang-kadang untuk melecehkan, menghinakan, bercerita, merendahkan para ulama kaum muslimin. Bagaimana sebahagian mereka melecehkan salah seorang ulama yang dikenal dengan hadisnya, ahlul hadis. Bahkan sebagian para ulama juga memberikan rekomendasi bahwasanya beliau telah merupakan muhaddisul asr, ahli hadisnya di zaman ini yaitu Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah. Bagaimana sebahagian kaum muslimin yang memiliki sifat hasad atau dengki bercerita merendahkan derajat sosok alim yang telah dikenal keilmuannya oleh dunia. Mengatakan bahwasanya beliau adalah orang yang tidak memiliki fikih. Mengatakan bahwasanya bertaklid kepada orang lain lebih saya sukai daripada saya bertaklid kepada Al-Albani dalam bentuk dalam nada-nada pelecehan terhadap sosok Alim ini dan bentuk-bentuk kalimat lain yang diungkapkan oleh mereka yang merupakan salah satu bentuk pelecehan terhadap seorang alim. Ingatlah wahai kaum muslimin bahwasanya riba adalah merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau seandainya ribah tersebut menyentuh kehormatan seorang alim, seorang ulama seperti beliau yaitu Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah atau Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ataupun ulama-ulama kaum muslimin yang lain. Makanya kepada kita yang telah mengetahui Bahaya yang dosa ribah ini diminta agar mengingatkan atau selalu mengingatkan saudara-saudara kita yang terjerumus dalam dosa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya murkai. Apalagi kalau seandainya yang di ribah yang dilecehkan yang dihinakan adalah seorang yang memiliki ilmu seperti yang telah kita sebutkan tadi. Apa sebabnya kenapa kita ingin menyinggung atau menyebutkan hal ini? Karena seperti yang kita sebutkan tadi, baik dalam bentuk ungkapan-ungkapan kalimat ataupun bahkan dalam bentuk tulisan sebagian orang melecehkan atau menghinakan beberapa ulama-ulama kita termasuk di antaranya ulama-ulama yang telah kita sebutkan nama-nama mereka tadi. Dan satu hal yang lebih disayangkan lagi ketika apa yang mereka tuduhkan tersebut ternyata tidak benar. Setelah kita lihat kepada sumber yang mereka sebut. Ketika dia menuding Syekh Al-Albani rahimahullah berpendapat dengan sebuah pendapat yang bertolak belakang dengan akidahnya dan beliau nukilkan bahwasanya pendapat tersebut ada di dalam kitab salah satu kitabnya ternyata telah dilihat oleh sebahagian ustaz apa yang dituduhkan mereka di dalam kitab tersebut ternyata tidak benar. Maka tentunya ini adalah merupakan salah satu dosa di atas dosa. Dosa riba. Kemudian menuduh, menuding seorang alim dengan tuduhan yang beliau berlepas diri dari tuduhan tersebut. Maka berhati-hatilah wahai kaum muslimin untuk melakukan perbuatan ghibah ini. Karena sesungguhnya adab Allah Subhanahu wa taala sangat pedih dan terkhusus kepada kaum muslimat dan terkhusus kepada kaum muslimat karena ia atau kaum muslimat adalah merupakan salah satu sasaran empuk dari syaitan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tercelanya itu riba. Pelaku maksiat lain yang diceritakan oleh pengarang kitab di dalam kitab ini yaitu al-mutakabbir orang-orang yang sombong di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya. Beliau berkata, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarul mutakabbirun amsaladzar yaumil qiyamah." Orang-orang yang sombong akan dibangkitkan, digiring di padang mahsyar. Pada hari kiamat seperti semut fi rijal dalam rupa manusia kecil hina yang dhul min kulli makanin yusaquna ila sijnin fi jahannam mereka diliputi kehinaan di hari kiamat dari seluruh penjuru kemudian mereka digiring ke sebuah sel penjara di dalam neraka jahannam yang disebut bulan ta'luhum narul anyar mereka dibakar dengan api neraka kemudian yus'awna minal sarati ahli nar kemudian mereka pun diberi minum dari perasan keringat penduduk-penduduk neraka betapa hinanya betapa tidak terpandangnya hinanya orang-orang yang sombong di hari kiamat. Pelaku-pelaku kesombongan. Apa sebabnya? Karena tidak seorang pun yang pantas untuk menyombongkan dirinya di permukaan bumi ini. Siapapun dia, apapun statusnya, karena sesungguhnya ketika dia mengetahui hakikat dirinya dan akan kemana ia dipulangkan, ia berasal dari setetes air yang hina yang menjijikkan kemudian akan kembali ke tanah bertemankan cacing-cacing ketika seorang manusia tahu hakikat dirinya dari mana dia berasal dan kemana akan kemana ia dipulangkan maka sudah tidak sepantasnya lah bagi dia untuk menyombongkan diri. Allah Subhanahu wa taala lah satu-satunya al-mutakabbir yang pantas untuk menyombongkan diri. Adapun manusia betapapun kayanya mereka kekayaan itu tidak setimpal dengan kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Betapapun banyaknya ilmunya, ia tidak lebih dari setetesan air di tengah lautan. Betapapun tingginya jabatannya, ia tidak akan selalu bersamanya. Ia tidak akan selalu bersama jabatannya tersebut. Maka sebagai seorang muslim, mukmin, yang tahu dari mana ia berasal dan akan kemana ia dikembalikan dan dari mana nikmat-nikmat yang ia dapatkan yang ia rasakan di permukaan bumi ini berasal sudah tidak semestinya ia untuk menyombongkan diri tidak sepantasnya ia menyombongkan diri sombong bisa jadi dalam bentuk menolak kebenaran dari manapun ia berasal. Ia juga berbentuk atau bisa jadi dalam bentuk melecehkan, menghinakan manusia dengan cara menyombongkan diri di hadapannya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang al-kibr, al-kibru gham bakarul haqqi wa ghamtun nas. Kibr, sombong adalah menolak yang hak kebenaran kemudian melecehkan menghinakan manusia di hadapan diri maka sebagai seorang muslim mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir dan yakin kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah semestinya lah kita untuk takut terhadap azab atau siksaan yang Allah Subhanahu wa taala sudah persiapkan untuk para pelaku-pelaku sombong. Kaum muslimin rahimakumullah. Sebaliknya yang semestinya dimiliki oleh seorang mukmin adalah sifat tawadhu, rendah hati, tidak sombong, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita yang mulia Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lihatlah bagaimana tawaduknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun beliau adalah merupakan seorang khalifah pada masa itu, akan tetapi itu tidak menghambat beliau untuk membantu keluarganya di dalam urusan-urusan pekerjaan rumah tangga Anda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kadang-kadang mengurusi kebutuhan-kebutuhan pribadinya dengan sendirinya. Meskipun beliau adalah seorang khalifah, pemimpin, utusan dari Allah Subhanahu wa taala, hal yang demikian tersebut tidak menghambat diri beliau untuk menyapa anak-anak kecil, mengajak mereka untuk bertenda gurau, menghibur mereka tatkala mereka sedih. Meskipun beliau adalah seorang khalifah, akan tapi itu tidak menghalangi beliau untuk mengunjungi seorang nenek tua yang sakit atau seorang anak Yahudi yang sakit atau ketika ada seorang pelayan masjid yang bekerja hanya menyapu masjid. Terkalah sampai kepada beliau berita kematiannya dan ia sudah dikuburkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marah kepada para sahabat. Kenapa mereka tidak memberitahukan beliau tentang wafatnya, kematian penyapu masjid tersebut? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta agar ia dihantarkan ke kuburan si penyapu masjid tersebut. Dan banyak cerita-cerita lain yang menunjukkan ketawaduan rendah hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah sifat yang semestinya dimiliki oleh seorang Muslim. Sebagian ahli tikam, seorang orang bijak mengatakan, tawaba, takunkan najmi la al nadirin ala safahatil ma'i wa huwa rafi'ah. Bertawadhu'lah kalian Rendah hatilah kalian. Takun kan najmi. Pasti kalian akan menjadi seperti bintang. La alinaudirin Kelihatan oleh setiap orang. La halinadirin akan tampak oleh setiap orang. Ala tafahatil ma. Di atas permukaan air. Meskipun ketika itu kelihatan dia di bawah. Meskipun dia merendahkan hati akan tapi ia akan kelihatan tinggi di mata manusia. Itulah tawadhu. Itulah sifat yang semestinya dimiliki oleh seorang mukmin. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang terakhir yaitu orang-orang yang meminta-minta kepada manusia sementara ia memiliki kesanggupan atau pengemis di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man sa'ala walahu ma yughni ja'at mas'alatuhu al qiyamah haddushan أو khamusan أو kadu'an fi wajhi qila ya rasulullah wa ma yughni qala khamsuna dirhaman أو qimatuha min adh-dhahab Barang siapa yang meminta-minta kepada orang lain Sementara ia memiliki ketanggupan Maka ia akan datang di hari akhir dalam keadaan tampilan ada bekas-bekas robekan atau e, luka di wajahnya akibat garukan. Qila ya Rasulullah kemudian ditanyakan kepada Rasulullah SAW Orang seperti ini ya Rasulullah Apa yang cukup baginya Atau berapa yang cukup untuknya Kemudian Rasulullah SAW menjawab Kamsuna dirhaman 50 dirham Atau emas ukuran itu Yang ingin kita dari bawahi dalam hadis ini Bagaimana Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang-orang yang meminta-minta di hari akhir. Ia akan dibangkitkan di hari akhir dalam keadaan seperti yang disebutkan dalam hadis tadi, muka yang robek-robek, koyak, bekas garukan, hina kelihatan oleh manusia. Dan salah satu sebabnya atau penyebabnya adalah meminta-minta sementara ia memiliki kesanggupan. Baik kesanggupan untuk berusaha ataupun kesanggupan dalam bentuk materi. Maka Islam termasuk di antara atau Islam adalah agama yang membenci sifat atau perbuatan mengemis, meminta-minta. Bahkan Islam menganjurkan kepada seorang muslim untuk bisa memberi Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, Al-yadul ulya khairum Al yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Sementara pengemis, orang yang meminta-minta, tangan mereka selalu di bawah. Ini beberapa keadaan para pelaku-pelaku maksiat yang diceritakan oleh pengarang kita dalam bab ini yaitu keadaan pelaku-pelaku maksiat setelah kematian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dan menjaga keluarga kita, sanak keluarga kita dari segala maksiat yang Allah Subhanahu wa taala telah haramkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keluarga kita untuk bisa menjauhi meninggalkan segala macam bentuk maksiat baik yang tampak ataupun yang tidak tampak. Itu saja kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan dapat beramal dengan ilmu tersebut. Dan kita sudahi tanpa ada tanda jawab. Insyaallah setelah Isya kita langsung bubar. Subhanallah wa bihamdika, subhanallah la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.